Tidak boleh memerangi penguasa. Walal khuruj alaih. Demikian pula tidak boleh memberontak kepadanya. Keluar memisahkan diri daripadanya. Wadhalika liqaulin Nabi lihat Nabi saw yang demikian karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi kepada Abu Dhar radhiyallahu taala anhu. Isbir wa in kana 'abdan habasyian.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 Wa sedangkan ucapan Imam Al-Barbahari walaisa minas sunnati qitalus sultan tidak termasuk sunnah qitalus sultan sudah kita jelaskan bahwa itu ijma' Laisa fi sunnati thabitah anin Nabi SAW qitalus sultan. Tidak ada satu sunnah pun yang telah sabit. Yang sahih riwayatnya tentang bolehnya memerangi penguasa.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 Yang menyatakan berperanglah, lawanlah penguasa kalau dia zalim. Tidak ada subhanallah. Hadis dhaif saja enggak ada. Apalagi hadis hasan atau sahih. Laisa fi sunnati hadithun yadullu ala qitali sultanil muslim. Gak ada satu hadith pun yang membolehkan memerangi penguasa yang muslim.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 Tidak. Bal yunasah. Bahkan penguasa dinasehati bukan tidak dinasehati. Jangan berkata, kita akan ingkarul munkar. Man ra'amin kumunkaran munkaran fal yughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemunkaran, maka kita harus rubah dengan tangannya. Salah paham mereka. Keliru mereka. Bahwa ingkarul munkar adalah menghilangkan kemunkaran.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 Kita melihat secara zahir. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang lain, jangan jangan melawan mereka. Ma'akamu fikumus salah selama mereka menegakkan salat di tengah kalian. Ada ciri-ciri zahir masih salat. Masih umrah. Biasa kalau penguasa baru menjabat terus umrah. Jangan kita menghukumi apa yang dalam hati. Bahirnya dia umrah, bahirnya dia salat, bahirnya dia puasa, selesai. Adapun urusan batinnya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Qalu fa inna fihi fasadud dunya waddin. din. Karena ketika melawan penguasa akan terjadi kerusakan-kerusakan. Kerusakan dunia, kerusakan agama. Ay fi qitali sultan fasadud dunya bi an al mulk. Bagaimana rusaknya dunia? Rusaknya dunia ketika tidak ada penguasa. Penguasa yang zalim, yang jahat, yang kejam, yang bengis. Itu lebih baik. Daripada tidak ada penguasa. 40 tahun dengan penguasa yang jahat. Lebih baik. Daripada semalam tanpa penguasa. Artinya kacau. Keros nggak ada pemimpin.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 Wala ahad yunaffidz al-qisas. Enggak ada yang akan menghukum dengan hukum qisas. Membalas orang yang zalim, membalas orang yang jahat, enggak ada. Wala ahad yunaffidz al-ahkam syariah Enggak ada lagi yang akan menerapkan hukum-hukum syariat. Wa yaruddul huquq ila mustahiqiha nggak ada lagi orang-orang yang bisa mengembalikan hak-hak orang yang dirampas haknya. Wa yunafidul ahkamil qada'iyah. Nggak ada lagi pengadilan-pengadilan. Nggak ada lagi orang-orang yang menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Wahina idin yafsududdin bihada. Akan rusak agama. Fatakunu fawda wa fasad. Akan terjadi kerusakan kekacauan pada dunianya dan juga pada agamanya. Faida lam tuqta yadus sariq taji'ul amwal. Kalau tidak dipotong tangan pencuri, maka harta kaum muslimin akan hilang. Dicuri. Oh, mereka tidak menegakkan hukum potong tangan. Taib tidak menangkap juga pencuri. Ya menangkap sih nggak dihukum. Oh dihukum sih. Taib. Selama dihukum maka harta kaum muslimin terjaga.